Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula quwwata illa billah pertama kepada al-walid kita orang tua kita selaku khadimul majlis al-muhtaram akhi fillah al-habib Rahman bin Muhammad bin Ali bin Rahman Al-Habashi matta'na Allah bituli hayatih maka sallallahu bi'amsalih dan tentunya kepada putra beliau Al-Habib Ali yang telah membacakan tadi kitab dengan syarah-syarahnya tinggal ibu bapak kita dengerin aja biar baik dah nah, kemudian kepada habaib-habaib kita di antaranya Al Habib Jindan, Al Habib Ahmad, Al Habib Ismat, Abdullah bin Abu Bakar Al Habashi dan Al Habib Muhammad Segaf dan para ulama-ulama lainnya hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Dari syukur Yakub selaku stok terbatas Kata Habib Ali, stok terbatas. Udah ngadu bandingannya 80. Tinggal nungguin deh. Gitu. <laughs> Ingin saya membicarakan sedikit. Allah minta kepada kita ini rame-rame. Allah titipkan kepada saya syukur Yakub. Baik bapak-bapak, ibu-ibu. Apa titipan Allah? Allah menitip titipannya bukan buat kepentingan Allah, buat kita. Paham nih? Buat kita. Allah titip amanatnya melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya baik di dalam kita melaksanakan tata cara hidup berpribadi. Jangan kita tidak utamakan agama. Ghayah ahamiyah yang paling perlu. Agar supaya pribadi kita mempunyai akhlak yang baik. Agama perlu kita tonjolkan paling utama. Kedua, dalam meminat jadi berumah tangga agar rumah tangga ini sakinah, mawaddah, rahmah tanpa agama nonsen. Tidak bener, agama. Baik dalam tata cara hidup bermasyarakat, berpolitik, bernegara, agama tidak boleh kita kesampingkan saudara. Kita jadikan agama sebagai salah satu bimbingan bagaimana untuk menuju ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya Muhammad, arahkan tujuan hidupmu di dalam berpegang teguh kepada agama yang adalah Islam. Kenapa? Karena agama fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Agama adalah khilqat Allah, ciptaan Allah itu agama. Bukan ciptakan ulama, bukan ciptaan nabi, ciptaan Allah itu agama. Yang mana Agama itu Allah tanamkan di dalam hati-hati kita masing-masing. Begitu lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir udah bawa Islam. Begitu bayi lahir udah bawa Islam. Maka tidak boleh dipisah-pisah dah. Kan ada orang sekarang ini mentang-mentang nih maaf. Saya syukur Yakob nggak ada punya titipan apa-apa, Pak. Nggak atas nama ini nggak. Saya nggak dapat macam-macam segala macam. Saya ada titipan Allah. Dari Allah supaya utamakan agama baik dalam kita berpolitik bahkan sampai kita memilih pemimpin agama kita harus utamakan saudara Betul. Ini syukur Yakub nggak dapat apa-apa. Yang saya dapat rezeki hadiah dari Habib Ismet. Habib Ismet suka telepon, Ustaz Jakur, nggak ada hadiah. Alhamdulillah, nggak ada sama siapa, Habib Jindan, Habib Ahmad, Ya Allah, dan juga dari ibu-ibu bapak-bapak, jom tangan amplop, amplop goceng. <laughs> Gitu doang, nggak ada apa, nggak ada apa-apa. Syukur Yakub. Nggak ini saya ngomong. Allah minta, hei Syukur Yakub, titipkan aku titipkan padamu. Bicarakanlah jelas-jelasan bahwa masalah agama. La tabdila li khalqillah. Kata Syekh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya lafzuhu lafzun nafi telah nafi walakin maknahu maknan nahi lafaznya nafi tapi artinya kelarangan la tubaddilu khilqat Allah jangan sekali-kali kamu merubah-rubah hukum Allah jangan kamu memisah-misahkan agama karena negara Indonesia bukan negara sekular bukan negara sekuler Eh, Ibu bapak pak tahu ini maaf ini bahasa asing sekuler. What's the meaning sekuler? Sekuler dalam bahasa Arabnya paslu anid daulah. Orang yang memisahkan agama dengan negara. Itu otaknya Yahudi namanya. Kalau ada ulama mubalek ngomong begitu, ini jangan dicampur-campur agama, ini agama, wah, ini ulama udah kena apa? Udah kena imbasan Yahudi namanya saudara berapa duit tahu dia dapat duit saudara abdi mentenyahok saudara-saudara ini penting agama tidak boleh tinggalkan saudara-saudara la tabdila di khalqillah tidak boleh dirubah-rubah agama tidak boleh dikesampingkan agama zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh